Kita sehat walafiat. Kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Jihad ini dalam rangka kajian rutin yang kita laksanakan pada setiap malam Jumat ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian terdahulu tanggal 26 Rabiul Akhir 1437 Hijriah di masjid yang sama. Di masjid ini <clears throat> Ulun sampaikan kemarin kiat-kiat agar supaya kita bisa takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita ini begitu malas taat lawan Allah? Padahal kita lahir ke dunia disuruh taat lawan Allah Ta'ala. Az-Zariyat 56 menyatakan bahwa manusia itu wajib taat dengan Allah. Tunduk kepada perintah Allah. <clears throat> Begitu kita lahir, kita malas, kita ingkar, kita membangkang. Sementara nikmat Allah kita ambil. Apapun yang Allah berikan, kita pakai. Kita adalah termasuk. Kalau demikian, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Karena perjanjian kita hidup lahir ke dunia ini siap untuk taat kepada Allah taala. Penyebab apa sehingga kita itu malas luar biasa taat luar Allah? Pada beberapa bulan yang lewat, Rabiul Akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, lima bulan. Pada kajian lima bulan yang lewat belum tuntas tentang kiat-kiat supaya kita bisa takut dengan Allah, supaya kita bisa tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. <clears throat> Kemarin kita angkat tiga macam, enam macam kiat-kiat untuk menjadikan manusia itu takut kepada Allah Taala. Di antaranya yang sudah kita jelaskan, kiat yang pertama supaya kita taat adalah memperdalam ilmu agama. Di mana ada kesempatan kajian agama Islam, Al-Quran dan Sunnah, kesempatan itu harus kita manfaatkan. Karena orang yang ada ilmulah yang taat kepada Allah. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah <clears throat> di muka bumi ini adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu yang bisa takut kepada Allah Ta'ala. Dan Rasul menyampaikan, syaitan itu lebih takut kepada satu orang yang berilmu daripada seratus orang ahli ibadah yang tidak berilmu. <clears throat> Dia beribadah tumbang ruat, tapi kada ada ilmunya. Dari awal sampai akhir, salah terus cara ibadahnya. Dengan seorang yang berilmu, lebih ditakuti oleh oleh setan. Tapi bagi orang yang berilmu tentang mentang setan takut, jangan terlena. Karena setan itu menggoda seseorang setimpal dengan kekuatan ilmu seseorang. Apabila nang digodanya Tuan Guru, nya Tuan Guru juga. Jadi setan itu menggoda manusia setimpal. Maaf kalau saya mengambil istilah prajurit. Kalau prajurit, setannya prajurit. Kalau kopral, setannya kopral. Mohon maaf, hanya pinjaman itu. Jadi setan itu setimpal dengan apa yang didatanginya. Sehingga 50-50. Kadang-kadang lolos, kadang-kadang tidak. Kenapa? Karena tipu dayanya makin besar, makin besar lagi setannya. Hanya saja orang yang berilmu lah, yang takut kepada Allah. <clears throat> Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang dimaksud takut kepada Allah taala menurut Ibnu Katsir <clears throat> adalah ulama yang mengenal Allah ulama yang mengenal Allah. Oleh karena itu, yang paling takut kepada Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang paling alim dan paling mengenal Allah taala. Inni a'lamu billah inni akhafu alaikum Allah. Aku orang yang paling mengerti tentang Allah, aku paling takut daripada kalian kepada Allah taala. Ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang terbaik. Ibadah yang yang terbaik. Rasul orang yang berpaling paling berilmu. Rasul orang yang paling mengenal Allah taala. Dan Rasul adalah orang yang paling alim di muka bumi ini. Bapak hadirin, oleh karena itu Allah taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya bagimu Rasul itu adalah contoh yang baik untuk diikuti. Mengikuti, mencontoh kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban bagi kita. Seorang Muslim yang beriman kepada Allah wajib mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kada ada tawar menawar. Karena kata Nabi taat lawan aku sama dengan taat lawan Allah Ta'ala. Man ato'ani faqad ato Allah. Wa man asani faqad asallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang maksiat kepadaku, maka dia maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh orang-orang kajian sufi, hadis ini dipelintir. Hadis yang tidak sulit untuk diterjemahkan, Hadis yang tidak sulit untuk dimengerti, tapi di, diartikannya Allah adalah Nabi Muhammad adalah zahirnya Allah Ta'ala. Menjadikan kedudukan yang sama antara Allah dan Rasul. Sebuah kemusyrikan. Sebuah kemusyrikan. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan orang yang mendudukkan kedudukan Rasul dengan kedudukan Allah Ta'ala tidak diragukan lagi. Itu adalah syirik akbar. Syirik yang amat besar. Bertawassul dengan kehormatan Nabi. Dengan kemuliaan Nabi. Juga Nabi tidak pernah ajar, ajarkan itu. Kita menghormati, kita mencintai, kita memuliakan dengan Rasul. Tentu sebagai seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kehormatan kemuliaan yang paling tinggi kepada Rasul kecuali sahabat. Rasul juga mengatakan sebuah hadis, bukan Rasul, sebuah hadis yang sangat populer yang menjadikan dasar bagi seseorang untuk bertawassul kepada bihaqi Muhammad, bihormati Muhammad, bijahi Muhammad, populer hadisnya. Tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Ujar Nabi bertawassullah kepada kehormatanku. Karena kehormatanku di sisi Allah sangat besar. Semua ulama hadis sepakat. Hadis ini palsu, Pak. Hadis ini mau mau tuh. Hadis ini tidak bisa kita jadikan landasan Seorang kaum Bani Amir, Abdullah bin As-Sakhir, menghadap kepada Rasul dan berkata, Anta Sayyiduna ya Rasulullah? Engkau Sayyid kami, ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? As-Sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu Allah Ta'ala yang maha pemberi berkah dan maha tinggi. Sanjungan yang dilemparkan, dia berharap Rasul senang dengan sanjungan itu. Tapi sanjungan itu ditolak oleh Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul melarang umatnya, sahabatnya untuk menyanjungnya? Tidak. Tapi yang jelas Nabi tidak gila sanjungan. Kita orang yang menghormati Nabi, kita sanjung Nabi. Allah menyanjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada sanjungan batas-batas yang tidak melanggar akidah. Ibnu Asakhir belum puas dengan sanjungan itu. Engkau manusia yang baik, anak dari seorang yang baik dengan engkau manusia baik, engkau penyelamat langit dan bumi dan seterusnya seterusnya. Dia ucapkan di hadapan Nabi. Apakah Nabi menerima lagi dengan sanjungan berikutnya? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qulu biqaulikum au ba'di kaulikum la nakumus syaitan. Abdullah berkata kamu yang pantas-pantas. Berkata kamu yang wajar-wajar atau jangan-jangan engkau sedang dikendalikan oleh saya syaitan. Berkata yang pantas-pantas, berkata yang wajar-wajar dalam menyanjung dan menghormati Nabi. Atau Anda sedang dikendalikan oleh setan. Lemun bahasa kita banjar, ikam sedang kah umpamanya. Seperti itu. Bukan tidak boleh menyanjung Nabi 128 surat Taubah. Satu ayat Allah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebelum Allah menyanjung nabi, lebih dulu Allah mendudukkan kedudukan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Sungguh telah datang seorang rasul sebangsa kamu. Maksudnya manusia. Nabi Muhammad yang diangkat Allah sebagai rasul manusia seperti kalian. Ayat ini berita. Ada lagi ayat yang perintah Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan berita ini. Pada ayat 110 surah Al-Kahfi. Kul innama ana basyarum mislukum Hai hey Muhammad, katakan kepada manusia, aku adalah manusia seperti kalian. Ada lagi ayat-ayat yang lain senada lain daripada itu. Artinya Al-Quran betul-betul menempatkan kedudukan Rasul sebagai seorang Abdullah. Hamba Allah Ta'ala. Bukan mensejajarkan Rasul dengan bukan mensejajarkan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyanjung setelah itu. Ajizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum. Nabi Muhammad orang yang merasa sedih pada saat kesedihan ada pada orang lain. Melihat orang lain bersedih, Nabi orang yang paling utama dalam kesedihan. Harisun alaikum. Nabi berharap manusia semuanya selamat, beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang yang beriman, ar-rauf. Pengasih lagi penyayang. Ini sanjungan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya alania pertama dari ayat ini Allah tetap menempatkan Nabi adalah Abdullah Rasulullah hamba Allah Ta'ala dan kita buktikan memang silsilah Nabi adalah dari manusia ke manusia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin غالب bin بهر bin Malik bin ناظر bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin إلياس bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dari Nabi kepada neneknya Adnan 21 ke atas yang ulun sebutkan semuanya manusia kadada pada tuan Nabi itu yang dari malaikat kadada pada tuan Nabi itu yang dari jin dari Nabi Muhammad sampai kepada Adnan semuanya manusia dan Nabi pun mengatakan seperti itu Aku dari Adam dan Adam daripada ta tanah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kembali kepada tema kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tarakhasu fihi wa tanazza anhu qauman." Rasul melakukan sesuatu melakukan sesuatu yang dibolehkan untuk dilakukan anhu qaumun ada satu kaum yang dianggapnya rasul orang suci pantas nabi melakukan seperti itu kalau tidak kita bukan orang suci maka kita harus lebih daripada apa yang nabi lakukan kelebihan yang dilakukan daripada apa yang dicontohkan oleh nabi Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita itu sampai kepada Nabi. Fahamidallahu wa asna alaihi Kemudian Nabi memuji kepada Allah. Kemudian Nabi menyanjung kepada Allah Ta'ala. Summa qal, kemudian Nabi bersabda. Ma balu aqwamin. Yatanazzahuna an syai'in asna'u. Mengapa orang-orang tidak mau melakukan, merasa suci dari apa yang aku lakukan? Mengapa orang-orang tidak mengikuti apa yang aku lakukan, mencontoh apa yang aku lakukan? Kenapa jadi dilebih-lebihi maksudnya? Fawallahi demi Allah kata Rasul. ini a'lamhum billah. Aku paling mengerti, paling tahu daripada kalian tentang Allah Ta'ala. Aku paling mengerti tentang Allah. Aku paling taat kepada Allah Ta'ala. Wa asyadduhum lau khasyah. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Bapak hadirin rahimakumullah. Cukup hadis Rasul dengan kontur yang sangat tegas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang melebihkan ajaran-ajaran Nabi ini merasa lebih tahu daripada Nabi tentang Allah taala? Apakah yang mengurangi ajaran Nabi ini merasa lebih takwa kepada Allah selain daripada lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? kata Nabi, demi Allah, aku paling tahu tentang Allah daripada kalian. Wa asyadduhum khasiyah, aku paling takut kepada Allah taala daripada kalian. Bapak hadirin rahimakumullah. Untuk dapat kita mengenal apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mengikuti atau mencontoh kepada Nabi, ilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu itulah taklit akan terjadi besar-besaran. Tanpa ilmu itu pentaklitan buta. Seseorang yang berilmu dihadapkan dengan seseorang yang tidak ada ilmu dia beramal dengan hati yang penuh peluang bahagia karena itu berdasarkan kepada sumber Nabi Muhammad SAW. Pada saat dihadapkan kepada seseorang yang melakukan amal dengan pentaklitan buta, kemudian dia bertanya, Pak, kenapa dikerjakan ini? Kenapa diamalkan ini? Ini kadada dasarnya Rasul melarang seperti ini. Apa jawaban si taklit? Dasar kami tuan guru tupang saikungan. Ini jawaban yang tidak ilmiah. Jawaban yang makin membuat kita itu bertaklid buta. Mazhabul arba'ah yang sering kita perbincangkan. Kadang kita lebih congkak seolah-olah. Oh, pendapat inti Imam Ahmad Ibnu Hambal itu salah. Yang benar pendapat Syafi'i. Oh, pendapat Syafi'i salah. Yang benar Abu Hanifah. Yang benar Imam Malik. Padahal pendapat-pendapat mereka itu dilandasi pada rujukan-rujukan yang sahih dan mereka ahlul ilmi mereka orang-orang yang berilmu itu pun mereka tidak pernah menyeret kita untuk bertaklid buta kepada apa yang mereka sampaikan di mana Imam Syafi'i pernah memaksa kita untuk mengikuti pendapatnya di mana Imam Ahmad pernah memaksa kita untuk mengikuti pendapatnya di mana Imam Abu Hanifah tidak pernah ada Bahkan Abu Hanifah rahimahullah menyampaikan, aku haramkan mengikuti apa yang aku sampaikan sebelum kalian tahu dari mana aku ambil pendapat itu. Begitu juga dengan Imam Malik rahimahullah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengajak kita untuk berpikir cerdas. Kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan itu bisa kita lakukan dengan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama min ibadihi ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah di muka bumi ini adalah orang yang berilmu atau ulama. Kiat untuk bisa takut kepada Allah banyak yang mengkaji ilmu agama. Dalam kajian-kajian ilmu seperti ini, kita mengerti tentang dahsyatnya sisa kubur, kita diceritakan tentang dasarnya padang mahsyar. Empat ribu tahun kita berjalan setapak demi setapak mendatangi pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan satu tahun di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia. Silahkan kita mengalih empat ribu kali sekian. Perjalanan yang bukan mudah. Perjalanan yang sangat dahsyat di mana kita dapatkan pada kajian-kajian agama. Pada penafsiran-penafsiran ayat dan hadis-hadis sahih yang bercerita tentang dahsyatnya mizan, dahsyatnya syirat, dahsyatnya neraka, dahsyatnya azab kubur. Semua diceritakan lewat itu. Dan kita wajib, Pak. Akan keras hati kita pada saat kita tidak mau melihat, mendengar, mengetahui situasi situasi padang masyar yang nanti akan kita lewati semua. Silakan pagi hari secangkir kopi di hadapan kita. Sungsung tukang koran melemplak mel mahamputakan Al-Qur'an belum tersentuh-sentuh lagi sudah nah di hadapan. Begitu nepon ke Makkah. Ustaz, bujurkah Makkah kebanjiran? Terdahulu di Banjar tahu. Kenapa? Ini berita. Terdahulu di Banjar tahu. Kau akan kebanjiran kah Makkah? <laughs> kebanjiran kah maka Silahkan ini berita dunia. Ya ketinggalan juga kalau kita tidak tidak mengikuti. Tapi berita akhirat wajib untuk kita ikuti. Dahsyatnya siksa kubur wajib kita tahu. Kita tidak takut kalau kita tidak mengerti. Dahsyatnya azab neraka, nikmatnya surga, dan segala macam tetek bengek akhirat wajib. Wajib kita dan wajib kita imani semua yang diceritakan itu. Bapak hadirin rahimakumullah. Untuk memotivasi yang kedua agar kita taat kepada Allah adalah kita mengetahui sebesar apa ganjaran dari ketakwaan itu. Bolehkah kita mengharap ganjaran itu? Kenapa tidak? Allah yang menceritakan ganjarannya dan dengan tawaran Allah ini kita termotivasi untuk taat. Oh, pian salatnya kada sah. Kalau minta lepaskan dari api neraka dan minta masukkan ke surga. Jangan mengharap masuk surga, jangan minta lepaskan dari api neraka. Allah yang menceritakan orang yang sholat tidak akan masuk neraka. Allah yang menceritakan orang yang tinggalkan sholat, orang yang akan masuk neraka. Allah yang ceritakan ini. ما سلككم في سقر قالوا لم نك minal musallin Allah yang ceritakan Kenapa kamu masuk neraka wahai penghuni neraka? Mereka jawab, kami tidak sholat dulu waktu di dunia. Allah yang ceritakan. Allah yang ceritakan orang yang tunduk kepada perintah Allah akan Allah berikan ganjaran surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau Allah bercerita seperti itu, apa kita tidak boleh mengharap itu? Boleh. Boleh kita mengharap itu. Ikhlas saja ibadah kita, ikhlas. Ikhlas. Asal kuncinya bukan karena ibadah seseorang dimasukkan ke dalam surga. Asal kuncinya bukan karena ibadah seseorang dilepaskan daripada api neraka. Kalau dengan ibadah kita pasti masuk surga. Dengan ibadah pasti kita masuk neraka. Akhirnya seseorang akan sombong dengan ibadah itu. Kesombongan dengan sebuah ibadah lebih besar nilai kesombongannya daripada sombong karena harta. Lebih besar nilai kesombongannya daripada kesombongan sebuah jabat, jabatan. Seorang yang diberi jabatan tinggi kemudian dia sombong. Satu saat jabatannya ditarik oleh Allah Ta'ala. Dua alternatif bisa dia taat setelah itu atau stres. Seseorang memiliki harta yang banyak, sombong dengan hartanya, sekejap Allah tarik hartanya. Bisa dia taat setelah itu, dia sabar setelah itu atau berbalik. Tapi kesombongan dengan amal ibadah dipupuk, digiring oleh setan agar kesombongan selalu mendampingi ibadah sampai sakaratul maut. Tidak sedikit orang yang dicabut hidayah oleh Allah. Dicabut petunjuk oleh Allah menjelang kematiannya. Padahal dia seorang ahli ahli ibadah. Padahal dia seorang ahli taat. Kenapa? Karena ibadah tidak pantas untuk kita sombongkan. Justru dengan ibadah yang banyak membuat kita tunduk-tunduk dan tawa tawadu kepada Allah taala. Bukan karena kesombongan. Berharap dengan janji Allah betul. Boleh apa yang Allah janjikan sesuatu yang benar? Waliman khofa maqama rabbih jannatan kata Allah. Bagi orang yang takut pada makom, pada wajah Allah, kepada Allah Ta'ala akan mendapatkan dua surga. Siapa yang menjanjikan ini? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh kita kita berharap? Boleh sama sekali. Dengan menghitung segala nilai ibadah yang Allah janjikan kepada kita. Membangkitkan semangat seseorang untuk tunduk dan taat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, kiat agar kita mau taat kepada Allah. Mengetahui kemana kita akan kembali. Mengetahui kemana kita akan dikembalikan. Jawabannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kita akan kembali kepada Allah dan kita kembali kepada Allah, kita akan pertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan selama di dunia ini. Tidak ada yang dizolimi sedikit pun jika ibadah yang benar yang kita lakukan. Tidak ada yang ditutup-tutupi jika kesalahan yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan kita akan terima dan kita akan rasakan. Kemaksiatan yang kita lakukan kita akan terima dan kita akan rasakan dari segala kemaksiatan itu. Dan yang sangat penting kita camkan tidak ada manusia yang tidak mati di dunia ini. Semua manusia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan dari dulu sampai hari ini, setiap orang yang mati, adakah lagi yang bisa bercerita kepada yang hidup? Tidak ada. Oh, almarhum abah kami datang seban malam Jumat. Bukan, bohong. Tidak ada orang mati itu datang lagi ke dunia. Inilah yang suka mempelintir akidah kita. Kalau anak sidin, Kada usah diragukan. Biar kada sekolah, bapaknya melajari aja seban malam Jumat ke rumah datang. Bapaknya nang mana? Bapaknya nang sudah mati. Tidak. Imam Syafi'i seorang ulama besar yang sangat menantang dengan pendapat ini. Innamal ilmu bita'allum kata Imam Syafi'i. Hanya saja ilmu itu didapat dengan belajar-belajar tentang ilmu. Imam Syafi'i orang yang tidak sependapat, orang yang mendapat ilmu lewat wangsit, lewat kalau orang laduni masuk kamar setahun kada keluar-keluar tapi makanan aktif diantari habis tahun keluar kada berjumat setahunan sekali keluar tahu yang ada di barat tahu yang ada di di timur sekampungan di bungulinya tidak pernah ada hal yang seperti itu ilmu itu didapat dengan belajar mengetahui tempat kembali kemana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini akan memotivasi kita. Aksiru zikhazimil lezat. Ingat banyak-banyak. Mengingat yang memutuskan kelezatan. Apa yang memutuskan kelezatan? Kematian. Kematian memutuskan kelezatan. Banyak ingat dengan kematian. Jibril alaihissalam satu hari datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tiga nasihat yang sangat mulia Tentu nasihat itu lewat Rasul untuk kita. Untuk kita dan disampaikan kepada kita. Apa kata Jibril? Esma syi'ta fa innaka mayyit. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup oleh kamu sebolehmu. Sesungguhnya kamu akan mati. Artinya lakukan apa yang ingin dilakukan dalam kehidupan. Hidup jalani kehidupan ini tapi di ujung kehidupan <clears throat> pasti kematian itu ada kada ada manusia nang kada saling matian <clears throat> apalagi akhir-akhir ini melihat fenomena kematian bukan unik tapi itulah ketentuan Allah taala nang pina putih-putih rambut terudi nang kada nang masih hirang-hirang rambut berdahulu nang merasa rambut hirang jangan merasa lambat lagi mati karena malakal maut mencabut seorang bukan bertanya soal rambut malakal maut datang eh ente rambut hirang rambut putih kada ada ajal Malakal maut adalah malaikat yang paling paling disiplin. Tidak mau maju, tidak mau mundur, tepat pada waktu. Sehingga kematian itu beraneka macam. Di masjid sampai ajalnya wafat kita. Di jalan raya wafat kita. Di tempat maksiat wafat kita. Rugi orang yang tidak mengingat dengan kematian karena mati datangnya tiba-tiba. Bahkan seseorang yang lupa dengan mati berkomentar dengan kematian. Hanya kemarin untuk-untuk sidin di warung. Hari ini mati. Maksud ulun bukan untuk-untuk wadah sidin dudukannya di warung kemarin. Hari ini mati. Padahal nang berucap ini kada terasa bahwa kematian itu akan akan datang. Jangan-jangan nah hanya berucap tu pulang gilirannya. Ini kematian, satu misteri yang tidak bisa ditebak-tebak oleh oleh manusia. kan bisa dihitung-hitung. Jika orang nang sakit menjelang kematian, kemudian dia berkata, perkataannya cocok. Aku hari ini kehabisan mandi jazidin. Kadang-kadang cocok. Itu kan sing mandian lagi semingguan. Anjir mati sih. Kayaknya jazidin Jumat anak buah berkumpul-kumpul. Kada tahu sidin. Karena kadang-kadang benturan lenturan beliau ber, berkata dan cocok hari itu beliau meninggal dunia. Tapi sebenarnya tidak ada manusia yang tahu akan akan mati. Jika manusia tahu akan mati, ini kada berahasiaan. Kada berahasiaan. Nak kumpulkan hari Sabtu, mama sudah selesai hari Sabtu. Pasti kayak itu. Karena sini kada tahu. Karena cuma nang hidup ini suka mencocok-cocokkan penderannya. Nang dicocok-cocokkan ini kadang-kadang kada cocok. Bisa. Dan ini merusak aki, merusak akidah. Tapi ingat kemana kita kembali, memotivasi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mamin muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati wa akhlub li khairan minha Seseorang yang meninggal, seorang muslim yang meninggal mendapat satu musibah. Maka Allah memerintahkan pada saat dia mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu Salamah sakit keras. Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Jika aku wafat, jika aku meninggal dunia, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni pi musibati wa akhlub li Kita ini dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Ya Allah, gantikan musibahku dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ummi Salamah enggan mengatakan itu. Abu Salamah tidak ada yang lebih baik daripada engkau. Dan aku tidak akan ucapkan itu. Tidak kata Abu Salamah, ucapkan itu. Inna lillahi wa inna ila raji'un. Ya Allah, gantikan musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Meninggal Abu Salamah. Ternyata ucapan Ummi Salamah betul. Ummi Salamah setelah itu dikawin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadirnya Rasul setelah Abu Salamah sosok yang lebih baik daripada itu. Jadi sunnah Nabi itu jangan kita baca-baca dalam otak kita. Apa yang Nabi sampaikan, sami'na wa ata'na. Jangan kita pikirkan, sakit kepala kita kalau mikirkan. Ini orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Wa ahbib ma syi'ta kata Jibril. Wa ahbib masyita fa innaka mufaraqah. Cintai oleh kamu siapa saja yang ingin kamu cintai. Fa innaka mufariqatun kau akan dipisah dengan orang yang kamu cintai itu. Laki siapa nak umpat ke dalam kubur? Atau bini siapa nak umpat ke dalam kubur? Kada Sesayang-sayangnya ada lagunya lagi. Kalau kau mati, aku juga mati. Lagu siapa? Kau pernah mendengar? Mengeramput lagu itu. Kada ada na umpat mati kada ada. Apabila mati nak mati juga, nak mati. Iya kalau laki umpamanya bolehlah mengantarkan sampai ke lubang kubur. Dihinyekin lagi nah nang bini. Kemudian tutupi yang tanah. boleh mbah itu. Selesai. Tidak ada yang bisa yang tidak berpisah. Wa ahbib masyita fa innaka mufarriqah cintai oleh kamu. Siapa aja yang kamu cintai, sungguhnya kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai itu. Artinya, letakkanlah kecintaan kepada apa yang ada di sekeliling kita. Lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Pada saat Allah mengambil orang yang kita cintai, kita tidak stres. Kita tidak kehilangan kendali. Karena kecintaan kepada Allah di atas daripada segala-galanya. Wa'amal masyita fa'innaka majiziyun bih. Kata Jibril beramal berbuat oleh kamu sekehendak kamu silahkan fa innaka majziun bi maka sungguhnya engkau dengan perbuatan itu akan dibalas oleh Allah taala ingat apa yang kita kerjakan tidak pernah Allah tidak membalas baik akan dibalas dengan kebaikan buruk akan dibalas dengan keburukan artinya sekalipun apa yang disampaikan oleh Jibril apa yang ingin kamu lakukan silahkan tapi ingat semua itu akan dibalas lebih mewanti-wanti kepada kita. Berpikir seribu kali sebelum melakukan sesuatu. Kalau perbuatan itu baik, teruskan. Kalau itu tidak baik, tentu tidak perlu untuk kita, tidak perlu untuk kita kerjakan. Yang kelima, yang membangkitkan motivasi kita untuk taat kepada Allah, mengambil pelajaran dari kehancuran orang-orang kafir, orang-orang kingkar masa lalu. Allah menceritakan panjang lebar dalam Al-Quran tentang keingkaran-keingkaran orang masa lalu dan Allah binasakan dengan keingkaran itu. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa huwa zalimatun an akhadha alimun syadid. Begitulah Allah apabila mengazab penduduk negeri yang zalim kepada Allah taala dengan azab yang pedih dan azab yang keras. Allah jelaskan dalam surah Hud ayat 1 sampai ayat 3. Inna fi dzalika laayat ayat liman khafa azabil akhirah. Itu adalah pelajaran bagi orang yang takut tentang azab akhirat. Membaca peristiwa-peristiwa Allah menghukum, menyiksa orang-orang yang terdahulu. Membangkitkan semangat kita, takut kita kepada Allah Ta'ala. Allah tidak main-main Allah menyiksa kaum-kaum yang durhaka kepada Allah masa lalu. Dengan cerita yang tercantum di dalam dalam Al-Quran. Maka isi kandungan Al-Quran itu banyak sekali bercerita tentang tentang siksa-siksa, azab-azab Allah berikan kepada kaum Hud, kaum Lut, kaum Lut, Fir'aun, dan banyak lagi cerita-cerita yang lain yang Allah sampaikan di dalam di dalam Al-Qur'an. Bapak hadirin rahimakumullah. Mengambil pelajaran kepada kehancuran orang yang durhaka kepada Allah. Membangkitkan semangat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya mengetahui dahsyatnya siksa. Tahu dahsyatnya siksa tidak ada orang yang berani dengan siksa Allah. Allah menyiksa manusia dengan siksa yang sangat dahsyat. Sebagaimana Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran. Nabi menyampaikan dalam hadis-hadis yang sahih. Tentang dasarnya siksa Allah Ta'ala. Baik dari siksa yang ada dari alam kubur. Sampai siksa puncaknya nanti di neraka. Puncaknya nanti di, di neraka. Dalam penjelasan hadis-hadis yang sahih. Siksa yang paling ringan. Cukup kita meletakkan jempol kita. Ibu jari kita. Telapak batis kita ke bara api neraka. Seyogianya yang luluh melepuh telapak batis. Tapi otak-otak kita berhamburan. Mendidih saking dahsyat neraka. Abu Talib paman Nabi, Nabi jelaskan akan dimasukkan ke dalam jurang neraka yang bernama Dhahdah. Apinya tidak memakan sakit pinggul. Apinya tidak sampai ke lutut Apinya hanya sampai pada mata kaki. Begitu dia injakkan di jurang doh-doh itu oleh Abi Talib dua kakinya. Maka berhamburanlah kulit-kulitnya hancur luluh panas. Jika tidak karena aku kata Nabi, pamanku Abi Talib akan disiksa Allah di dalam lapisan yang paling di bawah daripada api api neraka. Jangan pernah menganggap enteng siksa Allah. Jangan orok-olok siksa Allah. Jangan kita kita jadikan lelucon siksa Allah Ta'ala. Allah itu dahsyat siksanya. Azabnya sangat pedih. Azabun hari. Azabnya membakar. Dan tidak ada sedahsyat siksa Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian selanjutnya.